Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Wa qala radhiyallahu anhu qala sayyidina al-habib Abdullah al-Haddad innal musafir la'ala falat illa ma waqallah fayanbaghi lil-insan an yatahaffadha li dinihi li'annahu ma yadri madza ya'ridu lahu. Kan falat, galat ini. Galat ay eh, halak. Innal musafir la ala galad illa ala ma wagallah. Yang bagi insan an yatahaffadha li dinih di annahu ma yadri madza ya'rid lah. Musafir itu bahaya loh. Banyak tantangan. Ada perampok di tengah jalan. Kemudian bisa kecelakaan di tengah jalan. Ada masalah, ada itu. Musafir itu riskan, risiko. Illama wagallah. Kecuali Allah yang melindungi. Nah, dilindungi oleh Allah SWT. Ah, demikian juga fayam bagil insan an yatahaffaz di sini Demikianlah manusia ini dalam kehidupan dunia harus menjaga agamanya. Li'annahu ma yadri madza ya'ridulah. Karena dia tidak mengetahui apa yang menghalangi dia apa yang merintangi dia kekufuran kemurtatan kemudian maasi fitnah di dunia ini banyak sekali nah, kalau ente jadi musafir selalu minta ya Allah salim salim nih nih salim nih kan gitu kemudian kamu tadi itu betul-betul mempersiapkan bekal ah, demikian dulu dalam kehidupan dunia kamu itu harus minta supaya dijaga oleh Allah, supaya dijaga oleh Allah, khususan fi amr dinik. Khususnya dalam urusan aga, agama, ya. Bilang ma amina ahadun ayuslaba imanuhu illa suliba. Tidak ada seseorang yang merasa aman imannya dicabut oleh Allah pasti hilang itu man. Iman itu ancamannya malingnya lebih besar daripada harta. Kalau harta kamu copet, maling gitu. Hmm, jangan sampai ternyata harta kamu tadi itu kamu teledor, wah nanti akhirnya dicopet. Banyak itu pencopet-pencopet yang berkeliaran itu. Iman kamu juga begitu, banyak yang akan mencuri iman kamu, asyaiton, al-kufar. Paham ini? Ah, jangan teledor. Jangan kamu biarkan mereka mendapat peluang untuk mencuri iman iman kamu tadi itu. Nah, وقال رضي الله عنه من أراد أن يحب لقاء الله فليترك الفضول والفضول هو ليس في كلام في الكلام فقط بل في الملبس والمأكل والفراش وغير ذلك وقد يكون فضول في حقك وفي حق غيرك لا مثل الصالحين والأكابر يصلح لهم وأنت لا كما قال الإمام الغزالي لا تشبه الحدادين أي الذين على أبواب الملوك بالملائكة وهم الذين على أبواب السماء ولا يصح لك الابتداء بالكبار بالكبار إلا في الذي أذن لك فيه ومن الفضول هذه القهوة فينبغي تركها قال بعض السلف قدموا هذا الفضول أمامكم ومن قال إن الشيخ علي بن عمر الشاذلي شربها وهو قدوة نقول له سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر ما شربها وكفى به قدوة وكان حال سيدنا علي المذكور التغافل حتى أن من تغافله عدم شرب القهوة وكأنه كشف للحال الذي نقاسيه من الأثقال في القهوة وكانت سببا لتضييء الأعمار والنفوس تعلق بالترك أكثر من الأفعال لأن الترك لا يحتاج إلى نية والأفعال تحتاج إلى نية إنما الأعمال بالنيات وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يعني في الأوامر وقال وذروا ظاهر الإثم ظاهر الإثم وباطنه yakni fi tarki au kama qal Man arada an yuhibba liga Allah falyatruk al-fudul. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah wa huwa radin dan Allah itu ridho. Ah, liga Allah wa huwa radin falyatruk al-fudul maka hendaknya dia meninggalkan segala fudul apa fudul itu ya? Segala kesenangan atau kemewaan dunia yang enggak perlu daripada dunia. Wal fudul huwa laisa fil kalam faqat, bukan fudul itu dalam omongan tok. Fudul kalam itu ngomong yang enggak perlu, enggak usah. Cinta cerita ekonomi, cerita Jepang, cerita Thailand, Amerika, cerita itu termasuk fudul itu. Ha ya, asan dikir sudah. Inti asan istighfar, asan baca Quran. Kalau enggak diem. Ngomong yang lebih nggak ada manfaatnya itu namanya fu fudul. Bukan hanya di omongan tok wal malbas, di pakaian juga. In pakai sarung tit, apa? Yang rohis sama sarung yang mahal. Yang mahal itu fudul namanya. Kenapa? Sama-sama sarung kok ada apa? Cari yang mahal, yang lainnya sedekah. Yang lainnya sedekah. Wal makal, demikian juga makan. Hmm? Gule sama terong misalnya. Nah, terong juga ente bisa makan. Kenapa ente makan gulai misalnya? Itu termasuk fudul itu. Nah, Wal firas, karpet sama spring bed. Ente tidur karpet bisa kok. Berarti fir spring bednya itu termasuk fu fudul. Wakar dalik dan yang lainnya. Nah, kalau kepingin Allah itu ridho. cuma ada pembahasan di sini. Wagat yakunu fudulun fi hakik wa fi ghairik la mitrus salihin wal akabir. Kadang-kadang itu adalah dianggap fudul. Satu eh, apa ya? Satu hal yang tidak penting dalam urusan dunia bagi kamu atau orang yang semisal dengan kamu. Tapi orang yang solihin, orang-orang yang besar tidak demikian. Wa yasruh lahum bagi mereka pantas untuk dikasih itu semuanya. Wa antala. Kalau kamu tidak, Kamu tidak pantas. Kalau kamu jangan makan nikmat. Karena kamu tidak pandai mensyukuri. Paham ya? Jangan baju yang bagus-bagus karena kamu akan semakin lupa, semakin terlena dengan bagus baju kamu. Jangan mobil yang mewah-mewah. Nanti akhirnya kamu terlalu cinta sama mobil dari itu. Kalau kamu tidak pantas. Tapi kalau orang solehin, sebagian bukan fudul itu. Bukan fudul. Hah? Mereka membuat makanan nikmat-nikmat karena untuk menjamu tamu. Bukan fudul. Mereka pakai baju yang bagus karena tahadud bin ni'mah. Mereka tidak terlena dengan itu semuanya. Bagi mereka bukan fudul. Bagi kamu itu fudul. Kalau kamu jangan bahaya. Kalau mereka nggak ada masalah. Nih, tak kasih contoh. Kalau kamu jangan pegang kabel ya. Kenapa? Nyetrum. Bahaya kalau seperti kamu. Tapi kalau orang yang keharbai, mereka tadi itu ahli listrik, enggak apa-apa. Enggak ada masalah karena memang mereka itu adalah orang yang paham. Paham nih ya? Nah, Kama qala Imam Al-Ghazali la tushabbih al-haddadin bil mul bil malaikah. Al-haddadin alladziina ala ababil muluk maksudnya. Bil malaikah wa mul alladziina ala ababis sama. Jangan kamu samakan tukang besi dengan malaikat. Tahu tukang besi enggak? Tukang besi itu yang garap ada pagar-pagar itu kan pagar-pagarnya raja, pagar-pagarnya uh, orang kaya, dia ada di pintunya orang kaya. Tapi dia tadi itu adalah orang bawahan, orang rendahan. Malaikat ada di pintu juga, tapi pun Tuhan ada di langit. Hah? Ada di langit. Jangan kamu samakan. Sama-sama khodam tapi itu malaikat. Ini haddadin. Paham ya? Sama-sama pegawai, jangan disamakan. Yang ada kantornya, di muka sendiri, itu namanya satpam sama ada kantor yang ada di dalam ruangan AC itu namanya direk direktur. Jangan kamu samakan, sama-sama ada kantornya. Sama-sama pegawainya. Nah, begitulah juga jangan kamu samakan orang yang seperti kita dengan malaikat. Oh, kita ini lain, dapat nikmat insya Allah tambah syukur. Nah, kalau ini tambah kufur. Ahsan keluarkan yang fudul tadi itu. Nah, kalau mereka nggak ada masalah sebenarnya. Nah. Wow. Wala yasihu laka al-iqtida' bil kibar illa fil ladzi adzinu laka fi. Kamu tidak boleh mengikuti halnya orang-orang besar para aulia kecuali yang mereka izini kamu. Paham ini? Anak boina seperti Nabi Allah Sulaiman. Anak buena seperti Habib Fulan yang kaya raya tidak boleh inti tidak dengan mereka. Kecuali mereka yang izini kamu, ya nggak apa-apa. Berarti mereka melihat kamu tadi itu adalah ahlinya begitu. Sama dengan dokter, jangan kamu pura-pura kamu mengikuti dokter nyuntik, ngobati kecuali mereka yang izini kamu boleh minum obat ini. Kamu boleh melakukan ini karena mereka sudah melihat kamu mampu. Paham nih? Ini enggak semua yang ada pada uh, aulia itu boleh diikuti. Itu Habib fulan kok begitu? Ah, enggak boleh. Itu wali fulan kok begini? Tak boleh. Oh, itu mobilnya aja Alphard. Kalau ini janganlah inti, inti dokar aja dah. Karena ente kalau sudah naik Alphard tambah enggak karuan nantinya nanti. Faham ya? Eh, kecuali kalau dia menyatakan taal ente naik sama anak, ah enggak apa-apa ente. Paham ya? Eh, malah dikatakan gini wa minal fudul termasuk fudul yang harus dihindari al Minum kopi. Fayam bagi tarkuha, ya tinggalkan kopi. Air aja lah inti ini. Air sumur inti Kenapa? inti minum kopi bukan untuk dekir kepada Allah sebabnya. Oh, ini para ulia Allah seneng sama kopi, tapi rokokan ini untuk rokokan. Tapi untuk lupa kepada Allah untuk ghaflah. Para ulia Allah tadi itu memang senang kopi, tapi jangan kamu ukur antara haddadin dengan malah malaika. Saya katakan gala ba'dus salaf gaddimu hadal fudul amamakum. Taruh ini fudul di muka kamu. Ini di sini ibarat taubih. Teke dengar ngarepmu. Hah? Teke entok ayo dengar ngarepmu. Qaddimu hadzal fudul amamakum. Setelah entok ai. Nah, ada lagi uh, uh, apa? Uh, ada menyatakan gaddimu um, ajukan itu fudul ini untuk masa depannya kamu, untuk akhirat kamu sedekah sedekahno. Pakaian-pakaian yang bagus-bagus itu ini pakaian biasa cukup sedekahkan untuk akhirat. Mobil alpat kamu, ini yang sepeda motor cukup kasih Ustaz Taufik misalnya. Eh, katimu amamakum. Hah? Waman gal inna Syekh Ali bin Umar Syadili syaribha wa huwa kalau menyatakan Habib Ali bin Umar uh, eh, Asy-Syaikh Ali bin Umar Asyadili mereka minum kopi ini termasuk uh, eh, masyaikhul Gahwa ini. Hah? Ya, memang dia pantas. Memang dia panutan. Nah, Hah? Kalau dia menyatakan ini kan juga wajar untuk diikuti. Syekh Abi eh, apa Ali uh, Asyadili kan wajar untuk diikuti. Dia kan kedua minum kopi, anak minum kopi seperti dia wa sunnah Syekh Ali bin Abi Bakar asakran sakran masyaribha wa kafa bi Sama aja juga Habib Ali bin Bakar asakran tidak minum kopi. Ya juga itu juga gudwa. Lu ente pantas ngikuti yang mana? Ente ngikuti ini atau ngikuti itu sebenarnya nggak ada masalah. Dua-duanya itu adalah good kedua Cuma kamu itu pantasnya ngikut model yang mana gitu loh. Nah, Lalu ini ngajari kamu minum kopi untuk qiyamul lel minum kopi untuk supaya mengurangi tidur kamu, banyak dzikir banyak ibadah. Kalau ini jangan minum kopi kalau tidak pandai bersyukur. Kalau jangan minum kopi kalau meleannya hanya sekedar main karambol. Jangan minum kopi kalau hanya sekedar untuk nonton sepak bola. Ent. karena halu Zainal Ali al-madhkur at-taghaful. Hatta anna min taghafulihi adam syurbihi al-qahwah. Habib Ali bin Abu Bakar Asakron ini halnya adalah taghaful, nggak ngereken. Kata taghaful itu apa? Ya? Nggak ngereken nih ya. Saking nggak ngereken nih dalam urusan kenikmatan dunia, sampai kok tidak ngereken. Sudah kepingin belas itu loh. Nah omas kata orang sekarang ya. Ah. ah wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bi min zahratil hayat dunya linaftinahum fihi. Harapannya bukan nikmat dunia tapi akhirah. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Karena kushifa lahul hal alladhi nugasihi minal athqal fil gahwah. Seakan-akan Habib ini mendapatkan kasyaf. Beratnya orang minum kopi. Orang minum kopi itu ah, harus ngotok air. Setelah itu harus beli kopi, perlu duit tambahan gula, jahe. Setelah itu minum kopi, mungkin buatkan untuk teman-temannya. Dan itu semuanya dianggap wakanat sababan il a'mar. Itu membuang umur itu berarti. <laughs> itu berarti menyanyiakan umur daripada godok air, buat kopi, beli kopi, nanti cari duit untuk beli kopi, asal itu buat sholat. Dapat berapa rakaat ini? Nyanyiakan umur aja tadi ya. Wan nufus ta'alluqa bitarki akthar minal af'al. Nafsu, nafsu ya, nafsu ini kita bicara nafsu. Nafsu itu hubungannya dengan meninggalkan sesuatu lebih banyak daripada mengerjakan. Ini kalau menjinakkan nafsu inti banyak sholat iya. Banyak puasa memang iya. Tetapi sebetulnya ninggalkan hal yang demikian itu lebih utama. Sholatnya biasa-biasa saja dah. Yang jelas jangan ngomong kecuali manfaat. Jangan makan kecuali sekedar. Jangan berpakaian kecuali yang layak. Jangan tinggal di rumah kecuali yang biasa. Yang sederhana. Itu sebetulnya untuk nafsu lebih utama, lebih diutamakan daripada beramal. Lianna tarka la yahtaj ilaih ilaniyah. Karena meninggalkan sesuatu enggak pakai niat. Tetapi wal af'al tahtaj ilani niyah. Kalau melakukan sesuatu itu perlu nih niat. Itu minum kopi perlu niat. Enggak minum kopi enggak perlu niat. Karena itu kalau minum kopi niatnya yang bagus. Inti makan sate perlu niat. Kalau enggak sia-sia, fudul itu termasuk. Ninggalkan sate enggak perlu nih niat gitu. Hah? Innamal a'malu bin niat bukan innamat tarku bin niat. Innamal a'malu bin bin niat. Kalau Allah Taala fattaqullaha mas ta'tum. Yakni fil awa fil awamir. Kalau inti melakukan sesuatu semampunya yang yang sekiranya itu bisa melakukan dengan niat yang baik. Tapi kalau untuk meninggalkan sesuatu wadharu dhahirul itsmi wa ba untuk dosa meninggalkan yang yang tidak beres, zahir batin harus. Hah? Zahir batin harus yakni fitarki tarki au